رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ما بعد قال الشيخ الإسلام رحمه الله السادس والخمسون yang ke-56 bab maja'a fil law tentang Lau harful imtina limtina harful imtina lil imtina dia menghalangi artinya imtina ini menghalangi ya misal misal <clears throat> lau ji'tani la akramtuka. Lau ji'tani la akramtuka. Imtina al-ikram terhalang. Tidak jadi penghormatan karena limtina al-maji. Karena tidak ada penghalangnya dah kedatangan. Jadi kalau kalau kamu datang, kamu saya hormati. Berarti kalau tidak datang, tidak dihormati. Ini mananya imtina alimtina kalimat lau atau huruf lau. <clears throat> alif lam yang ada di situ alif lam zaidah. Karena dia huruf, huruf itu tidak ada tanda-tanda huruf, tanda-tanda isim dan tanda-tanda fiil padanya. huruf. Huruf itu ada huruf mabani yang membentuk satu kata, ada huruf ma'ani, huruf yang membuat makna. Nah, di, tidak dihukumi oleh Syekh Syekhul Islam tidak menghukuminya. Karena kata-kata lau ini seperti yang diterangkan oleh Syekh Sadi, kadang-kadang dia mahmud terpuji bisa jadi juga tercela sehingga tidak diputuskan oleh beliau bahwa ini salah, ini dosa, ini syirik. Tapi tentu kita pahami Kenapa dimasukkan ke dalam babu tauhid, kita kitab tauhid? Karena kalimat lau ini dia eh, berarti apa? Dimasukkan dalam bab tauhid karena bisa mengurangi kemurnian tauhid tersebut karena pembahasan terkait nanti dengan kalimat ini digunakan untuk menolak takdir yang pertama, tasahud menging apa namanya marah nggak nggak senang merasakan musibah kedua bisa men, mengecam syariat buah hal yang tercela jadi artinya dimasukkan dia dalam bab tauhid maka itu pembahasan yang artinya dia digunakan untuk hal-hal yang tercela. Nah, seperti di sini dengan dalil-dalil yang disebutkan oleh beliau ini terkait dengan masalah qada dan qadar. Kalimat ini digunakan untuk mengingkari atau mem, apa namanya? menentang takdir Allah Subhanahu wa taala atau tasakhut alai. Marah dengan takdir Allah, tidak senang dengan takdir Allah tersebut. Wa qaulillahi ta'ala, nah, padahal beriman kepada tauhid itu, eh, beriman kepada takdir itu termasuk kamal tauhid. Beriman kepada takdir itu min kamali tauhid. Min kamal at-tauhid. Tauhid rububiyah karena takdir itu sirrun min asrarillah subhanahu. Nah, <clears throat> nah, apalagi kita diperintahkan oleh Allah untuk bersabar, taubat, rujuk kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mendapatkan musibah. Perintahkan untuk rujuk, untuk sabar, untuk taubat ketika mendapatkan musibah. Nah, kalimat lau itu tidak memberikan manfaat kecuali apa? al-hazan, sedih dan kecewa, merasa marah. Akhirnya. Nah. Ayat-ayat yang digunakan oleh beliau ini dijadikan dalil oleh beliau ini tentang terkait apa namanya kasus kejadian dalam perang Uhud. Kejadian dalam perang Uhud. Ketika mereka diajak musyawarah pertama sekali oleh Rasulullah orang-orang muda yang kemarin tidak ikut dalam perang Badar melihat pahala syahid itu ternyata luar biasa bangkit semangat mereka untuk menyambut musuh di luar kota Madinah mendaftarkan diri bahkan hatta yang remaja-remaja yang belum balik belum sampai 15 tahun umurnya itu berlomba-lomba Abdullah bin Umar yang terpaksa harus dipulangkan. Nah, mereka ingin menapa? Ingin mati syahid. Semangat untuk kita sambut mereka di luar kota Madinah ya Rasulullah. Nah, sementara Abdullah bin Ubay dan CS-nya munafikin minta kepada Rasulullah kita di dalam saja di dalam kota Madinah. Kalau terjadi apa-apa perempuan-perempuan dan anak-anak bisa ngelemparin musuh dengan batu dari rumah-rumah Kan bagus ya, taktik. Para sahabat yang lebih banyak apa namanya pingin antusias menyambut musuh di luar mendesak dan sepakat pokoknya kita keluar. Ya. Jangan dikira mereka kita takut. Nah. Akhirnya Rasulullah masuk rumah pakai baju besi dua lapis. Para sahabat menyesal karena terlalu mendesak Rasulullah nggak pantas bagi Rasul ketika mendengar itu mereka mau narik lagi ya sudah ya Rasulullah terserah engkau lah ya Rasulullah nah, kita manut nggak pantas seorang Nabi kalau sudah memakai pakaian perangnya kemudian melepas kembali sampai Allah berikan keputusan akhirnya berangkat nah, mereka dalam musyawarah itu orang-orang munafikin berkata halana minal amri min syai' hmm, minal amra lillah Urusan itu semua tangan Allah. Allah wahikum pada Rasulnya. Nah mereka merasa tidak punya, tidak diberi andil dalam mengatur itu. Kecewa. Karena memang maksud mereka kalau mereka di dalam kota Madinah. Bukan itu yang ingin mereka inginkan. Kalau nah, mereka ingin membuat lemah. Menghancurkan pasukan muslimin dari dari dalam. Nah. Ya. nah. Kemudian terjadi perang Uhud orang-orang yang memang antusias untuk mati syahid memang dapat, sebagian mereka mendapatkannya Amr bin Jumu, Abdullah ayahanda Jabir Hamzah bin Abdul Muttalib dan beberapa 70 sahabat gugur dalam perang tersebut nah, kemudian ketika melihat kejadian ini banyak mereka berkata laukana minal amri syai'un ma qutilna hahuna Nolak. Coba kalau kita punya yang kita yang ngurus. Coba lah kalau kita yang ngurus, kita punya urusan, kita punya andil dalam urusan ini, tidak akan terbunuh di sini. Ya, <clears throat> disebutkan dalam ayat tersebut bantahan. Nah, Nah, Qul innal amra kullahu lillah yukhfuna fi anfusi ma la yubduna lak yaquluna law kana minal amri syai'un ma qutilna hahuna Qul law kuntum fi buyutikum la barazal ladina kutiba alaihim qatlu ila madaji'ihim Dibalas dalam lanjutan ayat tersebut Allah mengatakan qul law kuntum fi buyutikum seandainya kamu pun masih di rumah di rumah-rumah kamu Orang-orang yang ditakdirkan mati di tempat di luar rumah dimanapun dia mati ditakdirkan mati di tempat ini di tempat itu itu pasti akan keluar menuju kematiannya seperti dalam kisah Israelia dikisahkan ada seorang salah seorang teman duduk Nabi Sulaiman alaihi salam nah ketika sedang, sedang berduaan dengan Nabi Sulaiman, Alaihi datang malaikat maut. Orang ini berbisik pada Nabi Sulaiman. Disebutkan malaikat maut kaget orang ini kok masih di sini. Nah, dia berbisik kepada orang ini, teman duduk Nabi Sulaiman ini kan disebutkan berbisik kepada Nabi Sulaiman supaya memindahkan dia, memerintahkan angin untuk membawa dia ke tempat jauh. ke tempat yang jauh ke Cina atau kemana nah, supaya nggak didatangi apa ketemu dengan malaikat maut padahal malaikat maut sudah di depan dia dibuang dia di, di, di, di, diizinkan Nabi Sulaiman memerintahkan angin untuk dengan izin Allah juga tentunya membawa orang tersebut pas sampai di sana malaikat maut menyusul mati di tempat itu dan Syekhuna Mubel sering disebutkan diceritakan oleh para Asatid yang lebih dahulu juga kita nah, mendengar selalu beliau menyebutkan hadis. Idza aradallahu bi qabdi 'abdin fi ardin ja'ala lahu fiha haja. Jika Allah menghendaki mencabut nyawa seorang di satu tempat, Allah jadikan dia punya hajat di sana. Ada. Nah, seperti ini juga. Lau kuntum fi buyutikum la ladina kutiba alaihimul qatl ila madaji'ihim. Kalaupun kamu di rumah-rumah kamu, pasti orang-orang yang sudah dicatat untuk mati, la waraz pasti akan keluar ila madaji'ihim ke tempat kematian mereka. Yang mati tabrakan akan digiring keluar biarpun. Contoh kasus lagi kisah Nah, Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf itu dulunya di zaman jahiliyah bersahabat dengan Sa'ad bin Mu'ad, Radiyallahu an, teman baik teman dagang. Suatu ketika Sa'ad bin Mu'ad umrah datang disambut kalau dia ke Mekah disambut oleh Umayyah bin Khalaf ayahanda Sofwan. Kalau eh, Umayyah ke Madinah disambut oleh Sa'ad bin Mu'ad. Bagus. Bagus. Nah, nah kemudian ketika siang-siang itu Mu'ad, Sa'ad bin Mu'ad tawaf didatangi Abu Jahal. Siapa ini? Marah dia. Ngapain kamu kok berani-beraninya tawaf? Nantang ya. Dibalas dengan keras oleh Sa'ad bin Mu'ad. Sama-sama Sayyid. Yang satu Sayyidnya Khazra atau Aus ini. Yang satu dari Madinah. Yang satu Sayyidnya Quraisy. Marah dia balas. Dicegah oleh Umayyah bin Khalaf. Kamu jangan ngangkat suara sama bosnya Wadi ini. Pemimpin lembah ini. Diam. Kamu diam. Saya dengar Nabi Muhammad SAW berkata bahwa dia akan membunuh di luar kota Mekah. Di luar kota Mekah. Ini dipegang oleh Umayyah bin Khalaf. Pulang dalam keadaan ketakutan. Kamu dengar nggak temanku Khazir itu tadi ya, nah, dari Madinah itu bilang bahwa Muhammad akan membunuhku di luar kota Mekah. Subhanallah, ini termakan. Sampai akhirnya terjadi genderang yakni perang Badar. Umayyah bin Khalaf diingatkan oleh istrinya dan sudah ingat juga perkata-kata Sa'ad bin Mu'adz bahwa nah dia akan terbunuh di luar kota Mekah entah di mana ya udah nanti akhirnya dia pasang apa namanya unta paling cepat lah untuk lari pulang kembali sebentar dan nanti pulang lagi nanti udah disiap artinya siap-siap untuk mau pulang akhirnya lupa sampai akhirnya terbunuh di Badar wa ma nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada satu jiwa pun yang tahu apa yang akan dia lakukan besok dan tidak ada satupun jiwa pun yang yang tahu di, ma, di bumi mana dia akan ma, mati. Nah, tinggal di rumah itu tidak mencegah kematian. Bahkan dalam walaupun kuntum nah, fi buruji musyayyadah. kumul maut aina ma takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi buyut fi burujim Dimanapun kamu berada, Maut pasti akan mengejar kamu. Walaupun kamu di dalam benteng yang tinggi dan kokoh. Itu baru satu tentara Allah subhanahu wa ta'ala. Yang tidak ada satupun yang bisa menolaknya. dengan cara apapun. Mereka mereka yang ditakdirkan untuk mati di tempat yang manapun pasti akan keluar ke tempat tersebut. Dan dalam waktu yang tepat waktu. Tidak yustakar tidak yutakadam, tidak bisa ditunda, tidak pula bisa dimajukan. Nah, tidak pula di, bisa dimajukan. Nah, kalimat lau pada kata-kata mereka itu itu adalah bentuk tasakhut terhadap qada dan qadar Allah. Dan ini perkara yang telah lewat. Biasanya terjadi pada perkara yang telah lalu. Sebagaimana nanti didukung dengan hadis dari Abu Hurairah ini. Hadis sahih Muslim. Nah. Kemudian ayat yang kedua Alladina qalu ikhwanihim wa qa'adu law ata'una ma qutilu. Ini juga perkataan mereka orang-orang munafik dan orang-orang kafir berkata kepada saudara-saudara mereka senasab. Kalau mereka kalau mereka mau duduk mau taat kepada kami, tentu mereka tidak akan terbunuh. Berarti kan nah, rakyu kami lebih baik daripada syariat Muhammad. Nah, menganggap bahwa kata Nabi syariat yang dibuat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu jelek. Nah. <clears throat> Maka Allah membantah mereka dengan kalimat berikutnya dalam ayat itu juga, "Qul fadra'u an anfusikumul maut in kuntum shadiqin." Coba kamu tolak kematian itu dari diri kamu kalau kamu benar. Kalau memang kamu tidak akan mati, Cegahlah kematian itu dari diri diri kamu. Nah, mereka soalnya mengatakan laukan indana mamatu wa maqutilu. Nah, dibentuk-bentuk penggunaan lau yang tercela. Nah, juga disebutkan dalam sahih nah, fi sahihan Abi Hurairah radhiyallahu an, sahih Muslim anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam عليه ihris ala ma yanfa'u wasta'in billah واستعن بالله ولا di sini wala ta'jizan atau wala ta'jizan semangat dan kalimat apa namanya ajiz ini bertolak belakang orang yang punya semangat antusias itu tidak akan punya kelemahan tidak akan punya sifat malas <clears throat> dan tidak akan jauh, tidak akan pernah lepas isti'anah. Itu terangkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Jadi orang yang malas itulah yang orang yang nggak punya semangat dan tidak punya isti'anah kepada Allah. Jadi orang yang butuh betul semangat, antusias untuk mencari yang bermanfaat, itu dia akan senantiasa isti'anah, tidak mengandalkan dirinya. Dan la ta'jas, tidak akan malas, tidak akan mudah lemah. Dia akan mencari sebab jalan untuk mendapatkan manfaat. Datangi tempat-tempat yang memberikan manfaat. Ya. Nah, Nah tadi juga ingatkan kepada ummahat. Kita taklim itu bukan karena takut ditahdir. Di majelis manapun kita datangi, cari majelis yang memberikan manfaat manfaat untuk dunia kita, akhirat kita. Yang dari majelis tersebut jangan jadi golongan yang ketiga, zalimun li nafsi. Orang yang menzalimi dirinya. Keluar dari majelis sama saja tidak ada tambahan ilmu, tidak bertambah dekat kepada Allah, tidak bertambah rindu kepada akhirat, tidak terpancing untuk beramal mengamalkan sunnah, apalagi yang wajib-wajibnya. Tidak tidak lagi terpancing, terpanggil, terdorong untuk meninggalkan yang haram ataupun yang makruh. Balimul nafsi. Kerjakan yang haram, yang makruh. Jadilah kalau tidak yang kedua, kalau tidak yang bisa yang pertama, yang kedua. Sabiqun bil khairat. Keluar dari majelis itu jadi orang yang sabiquna bil khairat, segera kepada kebaikan. Dapatkan manfaat, semakin kenal kepada Allah, semakin rindu kepada kampung akhirat, semakin terpacu untuk beramal, mengamalkan yang wajib-wajib ditunaikan sempurna, yang sunnah-sunnah dikerjakan, yang haram ditinggalkan, yang makruh dijauhi. Itu orang sabiquna bil khairat, tambah semangat yang untuk mencari ilmu agama, memahami dinnya. Ya. Atau tidak bisa itu semua, jadi muktasir. Tengah-tengah, bisanya cuma menjalankan yang wajib-wajib dan meninggalkan yang haram-haram. Masih mending lah. Ya, nah itu yang kita gunakan. Seperti dikatakan oleh Ja'far Sadiq, orang itu, rejal itu yang namanya rejal, itu dia duduk di tempat yang dia dapatkan manfaat untuk akhiratnya terutama. Nah, ketika dia duduk di majelis ditegur oleh salah seorang nah, kenapa kamu duduk? Kamu kan sayyid, cucu Rasulullah. Kenapa kau duduk di kelas yang seperti ini? Nah, Rejal itu duduk di tempat yang dia dapatkan manfaat. Nah, ya. nah, nah jangan terlalu apa rajin kita <clears throat> sama di masjid ini misalnya kalau nggak ngaji di IT nanti ditahdir ya nah qatalallahu jahla nah cari ya majelis itu untuk kita dapatkan ketenangan keluar dari majelis itu semakin antusias siapapun yang memberikan faedah Baik. Qala rahimahullah ihris ala ma yanfa'u. Semangatlah kepada yang lebih yang bermanfaat bagimu wasta'in billah dan minta tolonglah kepada Allah. Wala ta'jazan. Jangan mah malas. Punya semangat, tapi kalau cuma mengandalkan dirinya sendiri juga Anda akan bisa. Minta tolong kepada Allah. Kalau tidak Allah tolong, tidak akan mungkin biarpun kamu ya ini punya jadwal tetap, kamu bahkan kamu bangkitkan semangat, kalau tidak Allah tolong tidak akan jadi, tidak akan dapat hasilnya. Hmm. Minta tolong kepada Allah karena sebab itu itu semua kemudahan, semua bahkan hasilnya itu di tangan di tangan Allah Subhanahu wa taala. Hmm. Minta kepada Allah untuk dibantu. Sehingga kan kita ketika kita mengerjakannya itu bukan karena kepandaian kita yang sudah terlatih, tapi memang murni taufik dari Allah. Itu yang lebih lezat. Itu yang lebih menenangkan. Dia tidak mengandalkan kepandaiannya. Kadang-kadang juga nah, ada untungnya juga jadi orang yang bodoh. Ya, makanya apa namanya? Itulah diantaranya mungkin kan mungkin innamatun saru nabi du'afaikum kamu itu ditolong, dimenangkan karena orang-orang lemah. Orang-orang lemah ini yang dia betul-betul karena merasa tidak mampu, tidak punya sandaran lagi kecuali hanya kepada Allah. Jadi dia pasrahnya kepada Allah. Nah, orang bodoh kan gitu juga kalau dia yakin kepada Allah. Nggak mau ini menggarap ini ataupun memahami ini susah. Nggak cerdas. Jadi andalannya Allah. Ya, kalau dia sadar dengan seperti itu dibantu oleh Allah dibantu oleh Allah. Lemah misalnya, apalagi misalnya cacat, nggak merasa mampu untuk mencari uang untuk maisha atau mungkin untuk nah, andalannya siapa Allah Subhanahu Wa Taala itu luar biasa nah, kita kan merasa karena sudah terlatih sudah merasa punya kemampuan itu sering tertipu yang dalam seperti ini nah sehingga isti'anah pun kepada Allah itu mungkin sambil sambil lalu. Qala wa in asabaka shay'un fala taqul law anni fa'altu kada lakana كذا wa kada. Kalau kamu ditimpa sesuatu, janganlah kamu mengatakan seandainya aku tadi berbuat demikian demikian tentu akan jadi begini. Lakin tapi katakanlah qul Yaqul qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Allah telah menakdirkan dan apa yang dia kehendaki pasti dia kerjakan. Fa inna law taftahu amala syaitan. Karena kata-kata law seperti tadi yang ada apa? Cuma tahassur, kecewa dan huzn. Sedih. Nah, kenapa tadi nggak saya lakukan seperti ini ya? Menyesal Coba tadi kalau tadi buat seperti ini. Tentu jadinya begini. Nah, kecewa. Nah, inilah yang diinginkan oleh syaitan. Syaitan ingin membuat kaum mukminin itu takut. Ragu-ragu. Dia ingin kaum mukminin itu sedih. Galau, resah, cemas ini penyakit-penyakit ini ingin sekali syaitan itu masukkannya ke dalam hati orang yang mukmin. Konggah hati orang yang kafir itu sudah jadi tempat dia. Hatinya orang-orang kafir, orang-orang apa namanya munafik itu sudah tempatnya setan, sarang sarangnya setan. Hati orang mukmin itu masih hidup, masih bersih. Ini digambarkan oleh Ibnu Qayyim seperti rumah. Kalau rumah itu sudah roboh, dindingnya sudah tidak ada, barang-barang perabotannya sudah hancur berantakan tinggal puing-puing, itu kan jadi tempatnya pencoleng, banyak gelandangan, mungkin tempat markasnya maling, rampok. Rumah yang masih bagus, mentereng, masih banyak perabotnya bagus, semua nah, mewah. Itu yang jadi incaran saya. Incaran-incaran perampok, pencuri. Gimana caranya menguras isinya? Nah, seperti itulah hati kaum mukminin. Nah, hati kaum mukminin semakin hati itu masih bersih, masih hidup, syaitan semakin bersemangat untuk merusak hati tersebut. Nah, paling tidaknya dia membuat hati itu cemas, membuat hati itu sedih, membuat hati itu galau, membuat hati itu panik, membuat hati itu resah. Dah. Nah, muncul depresi, stres, nah, curigaan terus sama orang ya. Nah, itu yang diinginkan oleh setan. Apalagi dengan keadaan seperti ini, tambah jadi. Nah, makanya kamu, coba tadi kamu seperti ini, kan nggak akan demikian. Nah, tambah jatuh. Nah, baik. Itu ringkas sisi. Oleh Syekh Sa'di rahimahullah. I'lam anna isti'mal al-'abdi lil-lafzati law taqa'u ala qismain. Penggunaan kata law pada oleh seorang hamba itu ada dua bagian, madmum wa mahmud. Amal madmum yang tercela fakaan yaqa'a minhu aw alaihi amrun la yuhibbu. Misalnya muncul dari dia atau menimpa dia perkara yang tidak dia sukai. Fayaqulu law anni fa'altu kadala kana kada. Seandainya aku tadi berbuat seperti ini tentu jadinya demikian. hadha min amali syaitan li'anna fihi mahdurain. Ini perbuatan syaitan, ya, pekerjaan syaitan dan itu di situ ada dua perkara yang dikhawatirkan yang harus dijauhi yang pertama ahaduhuma annaha taftahu alaihi baban nadam was wal hazan atau wal huzn. Karena kalimat kalimat lau di situ penyesalan kecewaannya tadi akan membuka pintu penyesalan, tasakhut, meradang, marah, jengkel dia dengan kegagalan tadi. Wal huzn sedih. Alladhi yanbaghi lahu yang harusnya ditutup rapat tidak pantas seorang mukmin itu sedih. Apa yang dia sedihkan? Nah, makanya Allah katakan ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa yahzanun. Wali Allah itu tidak akan pernah merasa takut dan tidak akan pernah merasa sedih. Takut terhadap apa yang akan terjadi di depannya tidak akan mungkin. Sedih karena kecewa dengan apa yang di belakang, tinggal di belakangnya tidak akan. Ini bukan wali Allah seperti itu. Nah, wali Allah tidak akan pernah sedih. Siapa wali Allah itu? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Yaitu orang yang beriman dan selalu bertakwa kepada Allah. Tidak akan mudah dia jatuh ke dalam kesedihan. Tidak akan mudah jatuh dalam ketakutan. Asani yang kedua, anna fi dhalika su'u adab 'ala Allahi wa 'ala qadrihi. Itu buruk adab. Orang yang tidak punya adab namanya biadab. Iya kan? Nah, tidak punya adab kepada Allah, Tidak punya etika, Tidak punya tata kerama, Tidak punya sopan santun. Tidak punya akhlak yang baik, perilaku yang baik kepada Allah dan terhadap takdir Allah. Fa innal umura kullaha wal hawadith daqiqiha daqiqaha wa jalilaha wa biqada'illahi wa qadarihi. Karena semua urusan itu semuanya perkara-perkara yang terjadi, kejadian-kejadian yang kehalus yang kasar, yang besar, itu semua dengan qada dan qadar Allah. Wa ma waqa'a minal umuri fala budda min wuqu'ihi. Apa yang terjadi dari berbagai urusan tadi itu pasti akan terjadi, tidak akan mungkin terelakkan. Wala yumkin radduhu, tidak mungkin ditolak. Kalau sudah ditetapkan Allah terjadi, Faka'anna fi qawlihi law kana kada. Maka ketika orang itu mengatakan seandainya ini terjadi demikian tadi, au atau lau fa'altu kada kana kada. Seandainya tadi aku berbuat begini, tentu jadinya begini. Nah, i'tirad. itu salah satu bentuk penentangan. <clears throat> wa na'u dha'fin wa na'u dha'fi imanin bi qada'illah wa qadari. Itu termasuk bentuk penentangan kepada takdir Allah dan kelemahan kepada dan nah, terhadap keima, dalam keimanan kepada qada dan qadar Allah lemah imannya, nggak tak nggak yakin kalau itu semua memang sudah ditetapkan oleh Allah. Nah, usaha kita tidak punya apa yang lain kecuali apa usaha. <clears throat> Wala raiba anna al-amrayni al-mahdhurain la yatimmu lil abdi imanun wala tauhidun illa bitarkihima. Tidak diragukan bahwa dua perkara ini tadi yang ditakutkan, dikhawatirkan dan harus dijauhi ini tidak akan sempurna salah seorang hamba itu iman dan tauhidnya kecuali dengan meninggalkan dua hal ini. Nah, meninggalkan jauh dari penyesalan, tasakhud, sedih, jauh dari sifat apa? buruk adab kepada Allah. Wa ammal mahmud adapun kalimat lau yang bermanfaat yang terpuji min dzalik fa in yaquluhal abdu tamanniyan lil khair kalau dia mengucapkannya demi mengharapkan kebaikan. Kaqaulihi sallallahu alaihi wasallam, "Lau istaqbaltu min amri mastadbartu masuktul hadiya wala ahlaltu bil umrah." Kalau aku mendapati urusanku yang telah aku tinggalkan, kalau seandainya terjadi di masa yang akan datang, umrah ini lagi, haji ini lagi, maka saya tidak akan membawa hadiah korban dan saya akan bertahalul melakukan ihlal yakni ihram dengan umrah ya. Rasulullah kan hajinya haji qiran ya kan hajinya Rasulullah haji qiran tapi beliau menyuruh para sahabat untuk melakukan tamattu dan disebutkan oleh Imam Ahmad itu yang afdal tamattu nah ketika apa namanya di anda enggak ya Rasulullah nah, mereka ya Rasulullah mengatakan seandainya saya akan menyanyi nanti di masa yang akan datang mendapatkan lagi yang seperti ini yang telah aku tinggalkan, saya tidak akan bawa haji, tidak akan bawa ternak dan akan masukkan ya, dalam masa haji itu umrah, akan melakukan umrah lebih dahulu di dalam apa, waktu waktu haji itu, kita tamato maksudnya. Nah, ini boleh ketika dia menginginkan kebaikan untuk yang akan datang. Ini bukan taman nih kalau yang di lau yang tadi dicela ini yang telah lewat dalam artian menyesal. Nah, menyesal dan kecewa. Kalau Rasulullah enggak, itu bukan kecewaan, tapi kalau misalnya nanti terjadi lagi, saya akan berbuat seperti ini. Nah, mengabarkan itu pertama disebutkan oleh pensyarah nah kitab tauhid ini dalam taisir al-anzil al-anzil al-hamid Disebutkan seperti itu. Ini kalau dia mengikhbarkan, mengabarkan, ya, nah, apa yang akan dia kerjakan di masa yang akan datang, itu boleh dia menggunakan laut Misalnya hadis Rasulullah ini, kemudian, eh, nah, seperti, nah, kejadian apa namanya yang diberitakan oleh Rasulullah tentang kisah Musa dan Khidir Nah, seandainya Nabi Musa sabar, kita akan dapatkan beritanya lengkap. Atau yang semana itu. Ini memberitakan tentang apa yang akan dilakukan pada masa yang akan datang. Juga di sini disebutkan oleh beliau rahimahullah, yakni tamannian lil khair. Mungkin dua itu penggunaan law itu terpuji. <clears throat> Wa qauluhu fi rajul mutamanni lil khair. Juga perkataan Rasulullah SAW kepada seseorang yang atau tentang seseorang yang mengangankan kebaikan. Lau anna li misla ful mali fulan la amiltu fihi misla amali fulan. Seandainya aku punya harta seperti si fulan, aku akan beramal seperti amalan si fulan dia berinfak. Nah, disebutkan oleh Rasulullah, nah, "Fahuma fi niyatihi sawa." Nah, niatnya sama, ajurnya dia juga dapatkan. Pahalanya sama. Nah, kemudian itu, "Walau sabara akhi Musa laqassallahu alaina min naba'ihima." Seandainya saudaraku Musa sabar, pasti Allah kisahkan kepada kita berita kedua mereka tentang mereka ay fi qisatihim al-khidir. Nah, wa kama anna Allah idza qalaha mutamanniyan lil khair fa huwa mahmud. Fa idza qalaha mutamanniyan lil syarr fa huwa madmum. Nah, maka nah, sebagaimana disebutkan di sini lau itu jika diucapkan untuk mengharapkan kebaikan itu terpuji, berarti sebaliknya mafhum mukhalafahnya kalau dia mengharapkan kejelekan itu terce tercela. Fastimalu lau takunu bihasabil hal alhamil 'alaiha. Jadi itu intinya kenapa tidak difonis dihukumi oleh beliau dengan hanya beliau menyebutkan dalam judul majaa filau. Silahkan antum para qari menilai gitu loh. Ya, silahkan meni menilai mana yang dimaukan dengan judul bab ini dengan dalil-dalil ini. Nah, ya. Nah. Nah, jadi penggunaan lau itu tergantung faktor pendorong apa yang menyebabkan dia mengucapkan in humila 'alaiha ad-dajar in hamala 'alaiha ad-dajar wal hazan wal huznu wa dhafhu al-iman bil qada wal qadar atau tamanni syark kana madmuman kalau yang mendorongnya adalah sikap bosan, jengkel, sedih, lemah iman kepada qada dan qadar atau menginginkan kejelekan, itu jelas terce tercela. Wa in hamala 'alaiha ar-raghbatu fil khair wal irsyad wa ta'lim kana mahmudan. Kalau yang membawanya itu adalah keinginan antusias kepada kebaikan, bimbingan, pendidikan, berarti terpuji penggunaan lau tadi. Walihada al musannif terjemah muhtamilatan lil amrain. Oleh karena itulah Syekhul Islam membuat judul bab ini mengandung dua kemungkinan itu. Silahkan pilih, silahkan hukumnya sendiri. Nah, silahkan dihukumi sendiri. Nah. Fihi masail. Al-ula tafsirul ayatain fi Ali Imran sudah lewat. Nah, berkenaan tentang orang-orang munafikin dalam peristiwa perang Uhud. Asani nah. Atsaniya an sarih an qawli law idza idza idza asabaka syai'un. Ya. Nah, larangan tegas menggunakan kata lau dalam kalimat ucapan Rasulullah idza asabaka syai'un fala taqul. Al aslu fi an-nahyi at-tahrim. Hukum asal larangan itu tahrim, mengharamkan. Asalita ta'lilul mas'alah. Alasan sebab bi anna dzalika yaftah amal syaitan. Karena kata-kata law yang seperti ini membuka pintu-pintu syaitan, pintu syaitan membuat kita apa? Menyesal, tasakhut, al-huznu, ya, sedih. Ar-rabi'ah al-irsyad ilal kalam al-hasan, bimbingan. Dan begitu selalu beliau dalam Al-Qur'an juga ketika dilarang dari satu perkara, tapi tidak mesti ya. Nah, ya, ketika dilarang dari satu perkara selalu tampak. Kadang diberikan beliau solusinya. Tidak boleh seperti ini, ya, ucapkan yang ini. Qaddar Allahu wa ma fa'al. Al-khamisah ini kalau sudah terjadi ya sudah. Kalau sudah terjadi ya sudah. Ini juga salah satu bimbingan beliau dalam kitab beliau Wasail Mufidah ila enam lil hayati sa'idah supaya jangan mikir yang telah lewat. Jangan pula terlalu sibuk dengan yang masa yang akan datang, yang sekarang. Ya. Jangan menyembuhkan diri dengan masalah masa lalu. Ya, nah, yang lewat-lewat biarkan berlalu. Sibuk mikir akhirnya. Nah, ya, tidak boleh seperti itu. Bangkit itu ditinggalkan. Kalau jelek, jadikan kalau misal mau mengenang juga masa lalu, jadikan pelajaran, cambukan. Nah, untuk lebih lebih baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah, al Ma'alisti'anati billah. Perintah al-aslu lil lil wujub. Dan yang paling bermanfaat untuk kita adalah ukhran. Akhirat kita. Nah, perintah untuk semangat kepada yang bermanfaat disertai dengan istiana. Karena kalau tidak ditolong oleh Allah tidak akan mungkin kita dapat sesemangat apapun besarnya, ya berapi-api semangatnya, masya Allah. Nah, dengan semua suplemen untuk semangat belajar, olahraga, nah mengulang, murojaah, membaca, dengarkan dengan perhatian. Tapi tidak ditolong oleh Allah, tidak minta pertolongan pada Allah untuk mendapatkan manfaat, diberi faedah, dibukakan hati untuk memahami, untuk mengingat, untuk menghafal. Tidak akan jadi. Nah. an-nahyu an Larangan dari lawannya yaitu wahwa al-ajzu bersikap lemah, bersikap malas, ma apa malas. Nah. Yang jeleknya kebanyakan kita sebetulnya bisa mampu untuk menjadi lebih sempurna tapi tidak mau melakukan. Itu beberapa abad yang lalu sudah disebutkan dalam bait-bait syair. Antum kalau yang punya masih punya eh, nasihatilin nisa ya Nah itu di bait-bait itu kan disebutkan. Dia tapi kebanyakan orang itu bukan karena dia tidak mampu, tapi tidak mau untuk sesuatu yang lebih sempurna. Bukan karena tidak mampu. Nah, ya. ya. Karena kalau kita kan kita juga punya pepatah. Kalau memang punya punya kemauan di mana punya kemauan di situ pasti ada aja ada jalan. Nah, tapi kemauan itu yang ku kurang perlu ditumpukan karena kita nggak nggak ya nggak yakin dengan apa yang kita targetkan yang kita tuju. Wallahu a'lam Baik. Mungkin itu dulu. Insya Allah kita lanjutkan pada kesempatan lain. Nah, bab yang berikutnya. Subhanakallahumma wa